Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa man tabi'ahum li ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Fa ikhwani wabarakatuh. din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid Memasuki bab yang ke-55 Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata Babun La yuraddu man sa'ala billah bab tidak boleh menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah bab tidak boleh menolak orang yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah azza wajalla jemaah sekalian Nama Allah Azza wa Jalla adalah nama yang agung Nama yang mulia Karena Allah adalah zat yang maha agung Zat yang maha besar Yang maha mulia, yang maha tinggi Dan dialah pemilik nama-nama yang maha indah Yang maha agung Yang terkandung di dalam nama-namanya tersebut sifat-sifat yang maha sempurna yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun maka orang yang beriman kepada Allah orang yang mentauhidkan Allah adalah orang yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan inilah hakikat tauhid tauhid itu dasarnya adalah dua perkara al-mahabbatu wa ta'zim. Cinta dan pengagungan. Cinta dan pengagungan itulah dasarnya tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah adalah orang yang mencintai Allah dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah hakikat tauhid. Pondasi tauhid. Cinta kepada Allah dan pengagungan kepadanya Karena hamba itu kecil Hamba itu hina Hamba itu rendah Allah dialah yang maha tinggi Dialah yang maha mulia Dialah yang maha besar Maka hanya dia yang pantas diagungkan Dengan pengagungan yang paling tinggi Sebagaimana hanya dia yang pantas dicintai dengan kecintaan yang paling besar. Inilah jemaah sekalian, hakikat tauhid. Tauhid itu adalah cinta, pengagungan dan pemuliaan kepada Allah. Maka dari itu, walaupun ada orang yang musyrik mengaku memuliakan Allah. Ada orang musyrik mengaku mengagungkan Allah. Namun Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka berbuat syirik dan syirik lawan daripada tauhid. Apabila tauhid itu pengagungan kepada Allah, maka syirik adalah penghinaan kepada Allah, perendahan kepada Allah. Iya. Dan itulah sebabnya mengapa dosa syirik adalah dosa terbesar. Walaupun orang yang berbuat syirik tidak mungkin tidak merugikan orang lain. Tapi dia lebih besar daripada dosa yang merugikan orang lain. Seperti membunuh, mencuri, korupsi dan lain-lain. Itu semuanya adalah dosa-dosa besar, tetapi syirik lebih besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam dosa syirik mengandung perendahan dan penghinaan kepada Allah. Di mana bentuk perendahannya? Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Orang yang berbuat syirik menyamakan Allah dengan makhluk yang hina, yang rendah, yang kecil. Itulah hakikat syirik. Syirik itu adalah menyamakan Allah yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha tinggi dengan makhluk yang kecil, yang rendah, yang hina, bahkan mungkin yang kotor. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah sangat murka terhadap orang yang berbuat kesyirikan. Begitu pula ucapan-ucapan yang mengandung penghinaan kepada Allah. Seperti mereka mengatakan Allah memiliki anak. Ini penghinaan besar. Kenapa? Kenapa itu penghinaan? Karena di situ mengandung penyamaan antara Allah yang Maha Agung dengan makhluk yang kecil Antara Allah yang maha tinggi dengan makhluk yang rendah Antara Allah yang maha mulia dengan makhluk yang hina Makanya Allah marah besar Ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Maryam وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا لَقَدَ Mereka berkata Allah yang maha penyayang memiliki anak Coba perhatikan kalimat ini jemaah sekalian. Pertama mereka puji dulu, Allah Maha Penyayang. Kemudian mereka rendahkan memiliki anak. Tetapi maksud ucapan mereka apakah hendak merendahkan Allah? Sebenarnya tidak. Mereka hendak memuliakan Allah dengan ucapan tersebut. Tetapi ucapan itu adalah penghinaan. Walaupun niat mereka baik, tetap saja Allah marah besar. Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Maka apa kata Allah? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Yang membuat Allah murka. Sampai-sampai bagaimana keadaan langit, bumi dan gunung-gunung ketika mendengarkan ucapan mereka, kata Allah, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshakul ardu wa jibal wa takhirul jibalu hadda anda'u lirahmani walada hampir-hampir langit pecah karena mendengarkan manusia mengatakan Allah punya anak hampir-hampir gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah karena mereka mengatakan Allah punya anak apa makna ayat ini jemaah sekalian maksudnya langit gunung dan bumi semuanya ketakutan ketika mendengarkan manusia mengatakan Allah punya anak karena mereka tahu Allah sedang marah kenapa Allah sedang marah? karena di dalam ucapan itu mengandung penghinaan kepada Allah Azza wa Jalla dan itulah penjelasan logisnya mengapa seorang yang beriman kepada Allah harus membenci orang kafir harus memusuhi orang kafir. Kenapa? Karena mereka menghina Allah. Kalau seandainya orang menghina orang tua kita nggak salah apa-apa, tentu kita akan musuhi dia. Tentu kita akan marah kepadanya. Maka yang menghina Allah, yang memusuhi Allah, yang melecehkan Allah, itu lebih pantas untuk kita benci kepadanya. Lebih pantas untuk kita musuhi. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang bersikap loyal kepada orang kafir terancam imannya hilang. Terancam hilang imannya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'din. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian sebagai orang yang kalian cintai, yang kalian senangi, yang kalian jadikan sebagai idola, yang kalian jadikan sebagai kawan dekat, yang kalian jadikan sebagai orang kepercayaan atau pejabat dan pemimpin, maka Allah melarang semua itu. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa may minkum fa minhum. Siapa yang bersikap loyal kepada mereka di antara kalian wahai orang-orang yang beriman, maka dia bagian dari mereka. Subhanallah ancamannya serius sekali nih. Siapa yang bersikap loyal, mendukung, mencintai, berteman dekat dengan orang-orang kafir, maka kata Allah dia bagian dari mereka. Kenapa? Karena dia bersikap loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Yang menghina Allah, melecehkan Allah dengan perbuatan dosa, kesyirikan dan kekafirannya. Iya. Jadi jamaah sekalian inilah hakikat tauhid. Tauhid itu adalah pengagungan kepada Allah Sebaliknya syirik itu adalah perendahan dan peremehan kepada Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengamalkan tauhid, dia akan selalu memuliakan Allah, mengagungkan Allah, baik dalam ucapannya maupun dalam perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, penulis rahimahullah menyebutkan bab ini. Tidak boleh kita menolak apabila orang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah. Kenapa enggak boleh? demi untuk memuliakan Allah demi untuk memuliakan Allah maka tidak boleh kita menolak kalau ada orang yang meminta sesuatu kepada kita dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla namun ini ada perincian tidak berlaku mutlak sebagaimana akan kita jelaskan insya Allah. namun sebelum itu kita bacakan dulu hadisnya dalam bab ini penulis hanya menyebutkan satu hadis qala rahimahullah an ibni umar radhiyallahu anhu maqala dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhoi beliau dan ayahnya, ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma jami'an. Qala, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adza billahi fa'aidzuhu." Barang siapa memohon perlindungan kepada kalian dengan Allah maka lindungilah dia barang siapa memohon perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah maka lindungilah dia dalam sebagian lafaz terbalik ya itu di sebagian cetakan sebagian lafaz itu terbalik dimulai dengan man sa'ala billahi fa'atauhu Siapa yang memohon kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka kabulkanlah permintaannya. Baru kemudian, wa man ista'adza billahi fa'idzuhu. Dan barang siapa yang memohon perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Wa man da'akum fa'ajibuhu. Dan siapa yang mengundang kalian maka penuhilah undangan tersebut wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu dan siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah perbuatan baiknya fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta turau annakum qad kafatumuhu namun apabila kalian tidak mendapatkan apabila kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya maka doakanlah kebaikan untuknya sampai kalian mengetahui bahwasannya kalian telah membalas kebaikannya rawahu Abu Daud wan Nasa'i bi sanadin sahih hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Baik. aja mas kalian hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini. Di dalam hadis ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Apakah terkait dengan adab kepada Allah dan adab kepada hamba-hamba Allah? Yang pertama terkait dengan adab kepada Allah. Maka hadis ini menegaskan kepada kita pelajaran penting yang juga terkait dengan pembahasan kita yaitu tidak boleh menolak orang yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala billah fa'atauhu." Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka kabulkan permohonannya. Man sa'ala billah fa'atuhu. Barang siapa yang meminta kepada sekalian dengan menyebut nama Allah, maka kabulkan permohonannya. Iya. Contohnya bagaimana jemaah sekalian? Dia mengatakan, "Ya akhi, tolong pinjamkan saya uang dengan nama Allah." Ya akhi, dengan nama Allah tolong pinjamkan saya uang. Wahai saudaraku, dengan menyebut nama Allah berikan saya hartamu sekian atau dengan menyebut nama Allah saya mau minta tolong kepadamu tolong bantu saya atau kalimat yang semisal dengan itu maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila ada orang yang meminta kepada kita dengan cara seperti itu wajib kita tunaikan permintaannya wajib kita penuhi atau kabulkan permintaannya. Tetapi dengan dua syarat. Tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, permintaannya itu tidak mengandung dosa. Tidak mengandung dosa. Kalau dia meminta kepada kita sesuatu yang mengandung dosa, tentu tidak boleh kita tolong-menolong di dalam dosa. Iya. Enggak boleh kita tolong-menolong di dalam dosa. Kemudian syarat yang kedua, kita mampu untuk mengabulkannya dan tidak memudaratkan kita. Dan tidak memudaratkan kita. Jadi, selama yang dia minta tidak memudaratkan kita, maka harus kita bantu dia. Wajib kita bantu dia. Kenapa? Karena dia telah meminta dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Demi pengagungan kita kepada Allah, maka kita harus membantu atau mengabulkan apa yang dia minta. Iya. Jadi itu dua syaratnya. Yang pertama, yang dia minta bukan sebuah yang mengandung dosa, bukan sesuatu yang mengandung dosa. Yang kedua, tidak memudaratkan kita dan kita mampu untuk mengabulkannya. Kalau kita nggak mampu atau kita mampu tapi memudaratkan kita, maka tentu tidak wajib kita untuk membantu atau mengabulkan apa yang dia minta. Baik. Ini yang dijelaskan para ulama. Tetapi jemaah sekalian, di satu sisi yaitu di sisi orang yang meminta, maka orang yang meminta itu hukum asalnya bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Jadi ini kalau dipandang dari sisi orang yang meminta maka hukumnya jadi beda orang yang meminta-minta itu pada dasarnya hukumnya ada dua makruh atau haram kapan itu makruh? ketika dia minta sesuatu bukan berupa harta minta tolong biasa padahal dia mampu melakukan sendiri iya ini hukumnya makruh karena Rasulullah SAW pernah mengambil bayat para sahabat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW pernah membayat para sahabat Allah yas'alun nasa syai'an. Mereka tidak boleh minta-minta kepada orang apapun itu. Lalu bagaimana jemaah sekalian praktek sahabat? Sampai-sampai ada cambuk jatuh dari tunggangannya atau dari pegangannya ketika dia berada di kendaraan, dia tidak mau minta orang ambilkan. Dia turun sendiri lalu dia ambil. Walaupun orang itu ada di bawah. Jadi ada orang di sampingnya, dia ada di kendaraan, cambuknya jatuh dia nggak minta tolong orang itu tolong ambilkan cambuknya tidak dia turun sendiri dia ambil cambuk tersebut kenapa dia ingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Jangan minta apapun kepada manusia. Iya. Ini hukumnya makruh. Dan kalau yang diminta adalah berupa harta, maka hukumnya haram. Pada dasarnya hukumnya haram. Kecuali yang bersifat darurat. Iya. Karena hadis-hadis menunjukkan seperti itu. Di antaranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu nasu fi mas'alatin hatta ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin la, la tazalu al mas'alatu bi ahadikum hatta ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin seorang dari kalian suka meminta-minta sampai akhirnya dia dibangkitkan pada hari kiamat dan di wajahnya tidak memiliki sekerat daging maka itu menunjukkan haram. Maksudnya suka minta-minta harta orang. Iya. Hadis lain, Nabi saw bersabda, "Man sa'ala an-nasa takaththuran, innama yas'alul jamrah, falyastakil aw liyastakthir." Siapa yang minta-minta harta untuk memperbanyak hartanya, siapa yang minta-minta harta kepada orang agar hartanya menjadi banyak, maka pada hakikatnya yang dia minta adalah bara api neraka. Maka silahkan dia mau apinya sedikit atau banyak. Iya. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa anjuran untuk bekerja. La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'alan nas atauhu aw mana'uhu. Seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar lalu dia ikat dan dia pikul satu ikat kayu bakar di punggungnya itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia mereka beri atau mereka tidak beri. Iya. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan kalau yang diminta berupa harta maka itu pada dasarnya haram. Hukumnya haram minta-minta kepada orang kecuali dalam kondisi darurat. Iya, kecuali dalam kondisi darurat. Ini jemaah sekalian, kalau dipandang dari sisi orang yang meminta. Tapi sebaliknya, yang kita bicarakan sekarang dipandang dari sisi orang yang diminta. Walaupun orang yang meminta itu kita ketahui sebenarnya dia nggak pantas meminta, dia masih bisa bekerja. Tapi kalau dia minta kepada kita dengan menyebut nama Allah, wajib kita penuhi. Kenapa wajib? Demi untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dengan dua syarat, yaitu bukan meminta untuk melakukan perbuatan dosa atau menolong dalam dosa dan kita masih mampu untuk mengabulkannya serta tidak memudaratkan kita. Baik, inilah jemaah sekalian makna hadis ini. Kemudian yang berikutnya kata Nabi SAW Wa man billah fa'idhuhu. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Ini cabang dari permasalahan yang sebelumnya. Kalau dia meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah itu juga sama berlaku. Wajib kita untuk melindungi dia. Wajib bagi kita untuk melindungi dia. Iya. Kecuali kalau dia minta dilindungi dari hukuman yang seharusnya dia dapatkan. Maka nggak boleh kita lindungi dia. Jadi ini juga sama dengan sebelumnya, tidak boleh mengandung dosa dan kita mampu melindungi dia dan tidak memudaratkan kita. Jadi kalau dia minta perlindungan, ternyata kita lindungi, akibatnya kita berdosa, maka nggak boleh kita lindungi. Ya, misalkan dia pencuri, seharusnya tangannya dipotong. Karena kita punya kuasa, kita lindungi dia. Walaupun dia minta dengan menyebut nama Allah, nggak boleh kita lindungi. Tidak boleh kita lindungi. Seorang nabi sekalipun tidak boleh melindungi orang yang harusnya dihukum. Makanya ketika wanita bangsawan dari Bani Makhzum mencuri, Nabi SAW sudah siap-siap mau tangannya. Lalu kaumnya, para pembesar, para bangsawan dari Bani Makhzum datang ingin melobi Rasulullah SAW melalui Usama bin Zaid karena Usama bin Zaid ini orang dekatnya Rasulullah SAW Usama bin Zaid dan ayahnya Dua-duanya sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bebaskan dan Nabi sangat mencintainya. Iya. Dan dinikahkan oleh Nabi SAW awalnya dengan Zainab, putri bangsawan. Nah, ini terkait dengan pembahasan kita yang sebelumnya, budak yang masuk Islam itu sudah betul-betul nggak ada bedanya lagi dengan orang merdeka. Sehingga Nabi SAW menikahkan Zainab bangsawan Quraisy dengan Zaid. Kemudian Fatimah, salah seorang putri bangsawan Quraisy dinikahkan dengan putranya Usama. Jadi mantan budak dinikahkan oleh Nabi SAW dengan bangsawan. Ini gambaran jemaah sekalian perbudakan di dalam Islam. Itu bukan penghinaan terhadap kemanusiaan, justru pemuliaan. Jadi tidak sama dengan perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir di Eropa dahulu. Iya. Bahkan mungkin sampai sekarang jadi jangan dibayangkan perbudakan dalam Islam sama dengan perbudakan mereka. Ini terkait dengan uh, pembahasan kita dulu. Nah, ini kembali kepada kisah Usama. Jadi karena Usama ini dekat dengan Rasulullah SAW, maka bangsawan dari Bani Makhzum datang melobi Usama. Tolong sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW agar hukumannya dikurangi. Jadi dia diminta dilindungi dari hukuman potong tangan. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Nabi Shallallahu alaihi wasallam marah besar kepada orang yang beliau sangat cintai sekalipun tapi meminta sesuatu yang tidak pantas minta hukum Allah tidak ditegakkan Nabi SAW mengatakan kepadanya atashfa'u fi haddin min hududillah berani benar kamu lancang sekali kamu mau memberi syafaat terhadap hukum Allah yang seharusnya ditegakkan minta perlindungan supaya orang itu tidak ditegakkan hukum Allah. Kemudian Nabi SAW menegaskan, Inna ma'ahlakal ladhina man kana qablakum, idha, syar, idha, idha saraka fihimu syarif, tarakuhu, wa idha saraka fihimu dha'if, wa idha saraka fihimu dha'if, aqamu alaihil hadda. Inilah yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Kalau yang mencuri itu adalah orang mulia, orang terhormat, mereka enggak hukum. Tapi kalau yang mencuri orang rendahan, maka mereka akan berikan hukuman yang setimpal. Kemudian beliau bersumpah, wa aimullahi lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putriku yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Subhanallah. Ini jemaah sekalian dalil yang menunjukkan kalau dia minta perlindungan dari hukuman yang seharusnya dia dapatkan, maka kita tidak boleh melindungi dia. Begitu pula kalau kita melindungi dia dan akan memudaratkan kita, juga tidak wajib kita lindungi dia. Baik, jadi ini sama dengan pembahasan sebelumnya. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ada salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam baru nikah, lalu dia mengatakan, Billahi minka." Aku berlindung kepada Allah darimu. Maka Nabi Wasallam langsung menceraikan dia. Kata Nabi SAW, engkau telah minta perlindungan dari sesuatu yang dengan sesuatu yang agung. Maka Nabi SAW tidak berani menolak, tidak berani menolak ucapannya tersebut. Dan dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bisyarrin nas." Maukah kalian aku kabarkan manusia yang paling jelek? Man yus'alu billah falam yu'ti bihi yaitu orang yang diminta dengan menyebut nama Allah tetapi dia tidak mengabulkan permintaan tersebut. Iya. Kemudian yang berikutnya wa man da'akum fa'ajibuhu. Hadis ini juga mengandung adab-adab kita kepada hamba-hamba Allah. Di antaranya tentang orang yang mengundang kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengundang kalian, maka hendaklah kalian penuhi undangan tersebut. Kalau begitu jemaah sekalian, apa hukum memenuhi undangan? Mayoritas ulama berpendapat sunnah, tidak sampai wajib. Kecuali undangan walimatul urs, resepsi pernikahan. Maka ini hukumnya wajib. Karena dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'a ilaiha man ya'baha wa yamna'uha man ya'tiha wa man lam yujib faqad asallahu wa rasulah sejelek-jelek makanan adalah makanan dalam sebuah resepsi pernikahan orang yang enggan orang yang enggan diundang orang yang pingin makan malah dilarang datang atau tidak diundang Itulah makanan yang paling jelek. Iya. Makanya jemaah sekalian kalau kita bikin walimatul urs, undanglah orang-orang fakir. Undanglah orang-orang miskin. Mereka butuh makan. Kenapa cuma orang-orang kaya diundang? Mereka nggak butuh makanan kita. Mereka sudah kaya kok. Mereka nggak butuh makanan kita. Iya. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, "Waman lam yujib fakat asallahu wa rasulah." Siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah undangan walimatul urus. resepsi pernikahan. Tetapi para ulama mengatakan wajib di sini apabila terpenuhi enam syarat. Apabila terpenuhi enam syarat, iya. Syarat yang pertama, orang yang diundang Orang yang diundang itu apa orang yang mengundang? Syarat yang pertama orang yang mengundang bukan orang yang wajib diboikot atau disunahkan untuk diboikot. Contohnya jemaah sekalian, kalau pengadilan pengadilan syariat memutuskan orang itu sesat, kalian nggak boleh dekat-dekat dia. Seperti keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada orang namanya Sobik di masa Umar. Dia suka berbicara tentang mutasyabihul Quran, cari-cari syubhat. Nyampaikan ayat tapi bikin syubhat. Dia berdalil tapi menyampaikan ajaran sesat. Dalil digunakan untuk membela ajaran sesat. Itu namanya syubhat. Maka orang itu apa yang dilakukan Umar kepadanya? Dipukul sampai berdarah-darah. Setelah dipukul, Umar berikan ketetapan, kaum muslimin jangan dekati dia. Iya. Kenapa bahaya orang itu? Dia bisa menyesatkan. Nah ini, ini yang pertama. Bukan orang yang wajib diboikot. Iya. Yang kedua, tidak ada kemungkaran di tempat undangan tersebut. Seperti campur baur antara laki-laki dan perempuan. Atau wanita-wanita buka aurat. Atau nyanyian, musik-musik. Apalagi penyanyi wanita, telanjang. Subhanallah. Ini sangat disayangkan, banyak terjadi. Termasuk jemaah sekalian, kemungkaran besar yang dilakukan sebagian orang hari ini ketika melengadakan walima-walima atau pesta-pesta adalah memblokir jalan umum. Subhanallah. Jalan umum, jalan milik masyarakat diblokir sehingga masyarakat susah bahkan jadi macet parah gara-gara pesta maksiat. Pesta yang mengandung maksiat. Ini dosa besar. Ino jemaah sekalian, orang yang berjihad saja, amalan jihadnya hilang gara-gara memblokir jalan. Kata Nabi SAW, mengkota atau tariqan aw manzilan fala jihadalahu." Siapa yang memutus jalan, membuat orang sulit lewat atau menyempitkan perumahan, maka tidak ada jihad baginya. Artinya apa? Hilang pahala jihadnya. Itu jihad beneran. Apalagi bikin kegiatan-kegiatan di jalan, aksi-aksi di jalan yang bertentangan dengan syariat. Iya. Jihad beneran saja hilang pahalanya. Maka hati-hati jemaah sekalian. Termasuk kita berkendara, berlalu lintas di jalan, hati-hati. Jangan sampai kita melanggar lalu lintas. Lalu banyak orang terganggu. Ini dosanya menjadi lebih besar. Ketika semakin banyak orang terganggu, semakin besar dosa kita. Melawan arah, menerobos lampu merah dan lain-lain. Iya. Jadi ini syarat yang kedua, tidak ada kemungkaran di situ kalau ada kemungkaran kita tidak boleh hadir kecuali kita ke sana untuk merubah kemungkaran. Jadi kita ke sana untuk apa? Menasehati mereka supaya bubar. Ya. Atau hilangkan kemungkaran itu. Atau hilangkan kemungkaran itu. Iya. Kalau kita kelihatannya kayaknya nggak sanggup saya lakukan. Atau mereka tidak mungkin dirubah. Maka kita nggak boleh hadir ke sana. Iya. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, wajib kita datang apabila yang mengundang adalah seorang muslim. Adalah seorang muslim, wajib kita datang karena dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan hakul muslim alal muslim situn. Hak muslim atas muslim yang lain ada enam. Di antaranya adalah idza fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, wajib kamu tunaikan undangannya. Iya. Bagaimana dengan undangan orang kafir? Hukumnya mubah. Boleh kita datang, boleh nggak datang. Boleh datang, itu pun dengan syarat yang sama. Nggak boleh ada maksiat di sana. Kalau ada undangan orang kafir, undangan walimah, undangan pada acara yang sifatnya mubah, bukan acara keagamaan mereka. Contohnya apa? Pernikahan mereka misalkan. Boleh nggak kita datang? Boleh saja. Tapi dengan syarat tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, jangankan yang kafir, yang muslim pun nggak boleh kita datang. Apalagi ada tokoh agamanya mau ngasih tausiah misalkan. Tausiah yang jelas mengandung kesyirikan dan kekufuran. Menurut mereka itu tausiah, tapi bagi seorang muslim itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Iya. Yang keempat, orang yang mengundang itu bukan orang yang penghasilannya dari yang haram. Karena kalau kita, dia mengundang kita dan dia pekerjaannya haram, berarti dia ngasih makan kepada kita yang haram. Namun ini ulama berbeda pendapat. Sebagian melarang, sebagian membolehkan. Iya. Yang melarang itu tadi alasannya. Kalau dia pekerjaannya haram, berarti dia akan kasih makan kita dari hasil yang haram. Tetapi yang mengatakan boleh saja tidak masalah karena alasannya apa? Itu kan dosa dia. Kita nggak ada urusan. Misalkan dia bekerja di bank riba, dosa-dosa dia. Kita nggak ada urusan dengan itu. Didukung juga dengan dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Artinya apa? Boleh saja itu. Kenapa orang Yahudi itu mereka sudah dimaklumi suka makan riba. Iya. Jadi ini yang keempat dikhilafkan para ulama. Baik. Habis waktu ya, masya Allah. <laughs> kita singkat dua lagi. Syarat yang kelima, undangan itu wajib kita penuhi apabila tidak menjadikan kita meninggalkan yang wajib apabila tidak menjadikan kita meninggalkan yang wajib. Misalkan ada orang tua kita sakit, wajib kita jaga, lalu ada yang mengundang kita, maka tidak wajib kita penuhi undangan tersebut. Karena kalau kita tinggalkan orang tua kita, berarti kita tinggalkan yang wajib. Kemudian syarat yang keenam, kita tidak ditimpa mudarat. Tidak ditimpa mudarat. Contohnya mudarat itu walaupun mudaratnya nggak besar. Contohnya harus melakukan perjalanan jauh Orang undang pernikahan di mana di Sulawesi. Tiketnya nggak dibelikan juga. Maka ini tidak wajib. Tapi kalau kita datang, pahala bagi kita. Kalau kita datang, apalagi keluarga, kita tetap dapat pahala. Namun yang kita bicarakan sekarang wajib atau tidak. Tapi anjuran untuk datang tetap dianjurkan. Asalkan tentu safar dengan safar yang syar'i ada mahram bagi perempuan dan lain-lain. Namun tidak sampai tingkatan wajib kalau harus safar. Baik, jemaah sekalian masih ada sedikit lagi terkait dengan hadis ini, namun waktu kita sudah habis. Insya Allah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.